Atau kalaulah tidak semuanya, sebagiannya. Sehingga dengan kalimat itu mereka memalah milih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan bahkan mana yang bukan dari Islam tetapi itu adalah kebiasaan orang Arab saja maka pada kesempatan Sore hari ini kita akan sampaikan materi yang kita ambil hal ini dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah taala pada poin yang keempat dalam kitab Syarh Sunnah. Kita baca ucapan beliau sebagai ilmu bagi kita dengan kita akan bacakan pula insyaallah syarahnya Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. Qala Al-Imam Al-Barbahari berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah wa'lam rahimakallah ketahuilah semoga Allah merahmatimu anna ad-dina innama jaa min qibalillah sesungguhnya agama Islam tak lain datangnya adalah dari sisi Allah. Yani semua ajaran-ajaran di dalam Islam semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Al-Qur'annya maupun itu As-Sunnahnya. Al-Imam Syafi'i dalam hal ini beliau mengatakan ilmu dalam agama Islam al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Itu adalah ilmu dalam agama kita. Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul. Itulah ilmu agama kita. Wa ma siwa dzalika min wasawisi syayatin. Adapun selain itu, maka itu adalah bagian dari bisikan dan godaan syaitan. Kalau ada orang berislam namun di luar Al-Qur'an, di luar hadis Nabi, seorang beragama Islam, beramal atas nama Islam, namun tidak diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ketahuilah itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang akan menghalangimu dari mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang kami muliakan, sehingga sekali lagi ad-din innama ja'a min kibalillah. Agama Islam itu datangnya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha masih lanjutan Imam Al-Barbahari. Beliau lanjutkan ucapannya. Lam yudha' ala qul rijali wa araihim. Agama ini bukan dibikin oleh akal-akal manusia. Oleh pendapat-pendapat manusia. Agama ini bukan bikinan manusia. Agama ini bukan termasuk, ah, bukan sama sekali campur tangan manusia. Agama ini tak lain adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara akidahnya, dalam perkara ibadahnya, zikirnya, wiridnya, akhlaknya, muamalah, semua itu tidaklah dibikin oleh akal-akal manusia. Sehingga akal dalam hal ini nggak ada ranah di situ. Dengan ini wa muslimin, pendapat siapapun ketika menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapat itu dikatakan pendapat yang batil. Pendapat itu dikatakan pendapat yang batil. Kenapa? Karena agama ini tidaklah diletakkan atau tidaklah dibikin oleh akal-akal manusia. Sehingga akal dalam beragama itu tunduk di bawah wahyu. Akal tidak ada hak untuk menilai ini baik, ini buruk. Dalam urusan beragama yang berhak menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Akan kita sampaikan. Mengalir. Karena waktu kita lumayan. Sampai pada Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Dalam satu materi ini. Kemudian masih ucapan Imam al Berbahari. Wa ilmuhu Allahi wa inda rasulihi. Dan ilmu tentang Islam itu ada pada Allah dan pada Rasulnya. Ilmu itu ada pada Allah. 100%. Kalau persenan itu paling maksimal 100. Kalau 1000 ya 1000 persen. Ilmu Islam itu ada pada Allah. Bukan pada manusia. Bukan pada manusia. Sehingga apa yang dianggap baik oleh manusia ketika itu tidak termasuk dari bagian agama Islam, maka itu bukan termasuk kebaikan. Walaupun manusia menganggapnya sesuatu yang baik. Dan itulah bahayanya kebidahan. Orang menganggap baik, menganggap baik. Padahal itu bikinan mereka. Tidak sama sekali dari Allah. Tidak ada ilmunya dari Allah Azza wa Jal. Itu murni bikinan mereka. Tetapi mereka menganggapnya baik. Kemudian berupaya untuk dimasukkan ke dalam bagian agama Islam. Ketahuilah itu bukan kebaikan. Karena agama ini ilmunya ada pada Allah. Bukan pada manusia. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang mereka dhalla sya'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna yuhsinuna sun'a mereka itu orang yang sesat perbuatannya tetapi mereka menyangka telah berbuat kebaikan Agar ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an urusan agama berbeda dengan urusan duniawiya kalau urusan duniawiya Manusia bisa menilai ini baik, ini buruk dengan ilmu studinya mereka, disiplin ilmunya mereka, ini begini, ini begitu, ini takarannya, ini timbangannya, ini bobotnya, silakan saja. Itu urusan apa? Duniawiyah. Tetapi kalau berbicara masalah keagamaan, urusan dininya, maka ilmunya ada pada Allah. Setiap yang akan kita lakukan, kita ditanya apakah ada itu ilmunya dari Allah Azza wa Jalla. Apakah ada perintah dari Allah? Apakah itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bagian dari syariatnya? Seperti itu dalam beragama. Tidak semua kita. Bukan kita yang menetapkan, bukan kita yang membikin. Tetapi ilmu indallah ilmu tentang Islam itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda rasulihi dan inda rasulnya. Ilmu Islam itu ada pada Allah dan pada rasulnya. Tidak ada manusia lain. Allah tidak menurunkan Islam kepada orang lain. Allah tidak menurunkan ilmu tentang Islam tentang agama ini, tentang bab keyakinan ibadah kepada orang lain. Ilmunya dari Allah ke Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. 100 Kalau persenan itu yang paling banyak adalah 100. Kalau 1000, ya 1000 Dari Allah total, turun kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam secara total. Sempurna. Tidak ada yang tercecer ada kalanya secara langsung, ada kalanya dengan perantara malaikat Jibril. Ini alur agama Islam. Bukan hasil mimpi. mana Mana orang mimpi kemudian dijadikan sebagai bagian dari kepercayaannya atau keyakinannya. Nggak ada. Islam itu tidaklah datang wahyu kepada manusia melalui mimpi atau mendapatkan wangsit bangun tengah malam, sholat, ya mulai witir, kemudian zikir, kemudian tiba-tiba datang suara. Ngasih apa? Wangsit. Tahu wangsit nak? Nggak tahu. Saudaranya pangsit. Ini wangsit dari suara gaib. Kemudian dijadikan sebagai bagian dari agama. Tidak sama sekali. Itu bukan alur Islam tuh. Banyak di antara mereka-mereka yang berdalih dengan mimpi, mimpi gurunya atau gurunya datang dalam mimpinya, ngasih bimbingan atau mendengar suara gaib atau ini dan itu kemudian dijadikan bagian dari amal Islam. Alur Islam itu bukan seperti itu. Alur Islam itu dari Allah Azza wa Jalla kemudian kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam dan kemudian kepada para sahabatnya. Itu alur Islam. Apapun itu kalau dikatakan bagian dari Islam, maka harus dicek apakah itu ada dari Allah berupa wahyu? Tidak ada, maka bukan. Apakah itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata tidak pernah, maka itu bukan. Apakah Rasul pernah mengajarkannya kepada para sahabatnya dan diamalkan di hari itu? Tidak pernah. Maka hal itu bukan bagian dari Islam. Al-Imam Malik mengatakan apa kalimatnya? Malam yakun hina idin dinan fala yakunul yawma dinan. Apa saja yang di hari Rasul dan para sahabatnya bukan bagian dari agama Islam, maka hari ini pun hal itu bukan termasuk bagian dari Islam. Paham mudah jenengan Pak? Madan muter-muter bahasanya ya. Malam ini bahasa Arab memang begitu. Malam yakun hina idin dinan Apapun yang di zaman Nabi tidak termasuk dari bagian agama. Apapun itu, keyakinan, zikir, apa apapun. Yang itu tidak ada di zaman Rasul dan para sahabatnya. Maka hari kita ini sekarang pun hal itu bukan bagian dari agama. Kalau ada di zaman Rasul dan para sahabat sahabatnya diamalkan, maka itu bagian dari agama yang tidak ada di waktu itu berarti bukan bagian dari agama. Karena agama telah sempurna. Agama ilmunya telah sempurna. Sesuatu yang tidak ada ilmunya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu sekali lagi bukan bagian dari agama Islam. Allah telah tahu apa-apa saja kaya masuk pada bagian dari syariatnya dan Allah juga telah tahu apa-apa saja yang tidak termasuk dalam syariatnya. Allah telah tahu. Karena Allah Maha Alim Bikuli syai' mengetahui segala sesuatu. Kalau ada orang mengatakan, ini ada kebaikan ya Allah, tapi engkau tidak mensyariatkan karena engkau nggak tahu, yang tahu kami. Gimana Pak omongan seperti ini? Omongan yang sangat mengerikan bisa menyebabkan murdad karena menuduh Allah jahil. Mungkin tidak ada bahasa vulgar seperti itu. Tetapi ada orang mengatakan, ini adalah kebaikan. Kebaikan ini belum ada dalam Islam. Mari kita masukkan ke dalam Islam. Ini bagian dari agama Islam. Pada ini temuan mereka, racikan dan bikinan mereka. Maka tidak ada bahasa Allah tidak tahu. Tetapi ah, bahasanya dirubah. Ini ada kebaikan yang kami temukan, ada amal soleh yang kami temukan yang tidak ada dalam Islam. Maka kita masukkan ke dalam Islam supaya apa? Islam lebih sempurna, Berarti dia menuduh Islam belum sempurna. Atau ini ada kebaikan yang disyariatkan oleh Allah, cuman Rasul belum menyampaikan. Berarti bagaimana? Mereka menuduh Rasul telah hianat Allah mengatakan agama ini telah sempurna, tetapi oleh Rasul belum disampaikan semuanya. Kenyataannya ada kebaikan ini yang Rasul belum menyampaikan ini. Kita masukkan ke dalam Islam. Ini juga menuduh Rasul khianat. Yang paling mungkin bagi mereka adalah yang disalahkan pihak sahabat. Allah sudah menyampaikannya. Rasul juga sudah menyebutkannya. Tetapi sahabat tidak mengamalkannya. Padahal ini adalah kebaikan, amal soleh. Kemudian mereka menuduh sahabat yang belum mengajarkannya. Itu upaya mereka dalam memasukkan sesuatu yang bukan dari bagian Islam untuk diakui termasuk bagian dari Islam. Padahal sesuatu yang tidak ada di dalam ilmunya Allah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya, maka sesuatu itu bukan bagian dari Islam. Karena alur Islam itu jelas. Datang dari Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya. Bukan dibikin oleh akal manusia. Adapun yang mereka lakukan itu bikinan mereka. Buktinya Nabi tidak pernah melakukannya. Walaupun mereka mengatakan itu adalah hasanah. Tetap kita harus mengatakan itu bukan bagian dari Islam. Karena nyatanya dalam Islam tidak ada nasnya dan tidak ada contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Nih. Jadi ini adalah uh, sangat penting untuk kita mengimani hal ini. Islam itu innama ja'a min kibalillah. Islam itu tak lain datangnya adalah dari Allah Azza wa Jal. Allah yang mensyariatkannya, Allah yang menetapkannya dan tidak ada satupun izin untuk manusia membikin, membikin, membikin sendiri. Tidak ada izin. Bahasa lainnya tidak ada izin membikin syariat dalam syariat. Tidak ada izin. Nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya. Bahkan kalau ada seorang yang mengatakan Fulan berhak bagi dia untuk membuat syariat. Atau guru kami boleh baginya membuat syariat yang Allah tidak tetapkan. Maka keyakinan ini berarti mendudukan gurunya selevel dengan Allah Azza wa Jal. Dan ini namanya per, apa, penyekutuan. Disekutukan. Fulan ini dengan Allah dalam bab membuat syariat. Maka kaum muslimin, mari kita sahani betul dalil-dalil yang akan kami sampaikan satu persatu alur dari Allah agama Islam itu. Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian kepada para sahabat. Tiga ini yang akan kita sampaikan dari dalilnya insya Allah pada pertemuan talim kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih melanjutkan ucapan Imam Berbahari Beliau mengatakan kalau demikian kalau kita sudah faham alur tadi di atas, fala tattabi syai'an bihawaka maka jangan langkau sekali-kali mengikuti sesuatu atas nama agama berdasarkan hawa nafsu. Oh, saya cocok, ikuti. Oh, saya ah, apa seneng, ikuti. Jangan. Beragama kok dengan cocok-cocokan. Beragama kok dengan keinginan. Jangan. Beragama itu adalah dengan wahyu. Jangan kau mengikuti sesuatu benar dan tidaknya, baik dan tidaknya, cocok dan tidaknya. Timbangannya adalah hati. Timbangannya adalah bahasa Arabnya hawa. Hawa itu bahasa Arab. Terjemahnya adalah keinginan. Ada orang beragama, oh, kenapa kok melakukan ini? Lah, lawong ingin. Lah kok lawong ingin jadi jurus, Pak? Ini menurutku baik. Walaupun ada mengatakan tuh bola tapi menurut kami hasanah. Lo kok beragama dengan hawa nafsu? Kalau itu memang benar, tentu ada wahyunya. Ada contohnya. Kalau memang itu bagian dari Islam. Kalau tidak jangan ikuti. Imam berbahari pada kalimat berikutnya mengatakan, "Fala tattabi syai'an bihawak." Jangan sekali-kali kamu dalam beragama mengikuti hawa nafsumu. Fatamruqa minad din. Karena kalau kamu beragama mengikuti selera hatimu tanpa harus mengerti tentang dalilnya, maka kau akan melesat jauh. Tamruqa minad din, melesat jauh, menyimpang jauh sebagaimana khawarij menyimpang jauh menyangka diri mereka benar menyangka memperjuangkan dinullah padahal perbuatan mereka sesal karena mereka memberontak kepada pemerintah muslim menyimpang jauh dan penyimpangan itu bisa jadi ruja minal islam mengeluarkan kamu dari islam fa innahu la Karena ketika engkau beragama dengan hawa nafsumu, engkau tidak memiliki hujjah. Ini penting. Mengikuti sesuatu kok tanpa hujjah. Itu artinya engkau mengikuti seleramu. Seleramu itu bahasa Arabnya hawaka. Beragama kok dengan selera, dengan keinginan, dengan hawa nafsu, maka hal itulah yang menyebabkan engkau tersesat. Ini alur. Sehingga sekali lagi yang akan kita sampaikan oleh kaum muslimin adalah beberapa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan tentang asal usul Islam minallahi dari Allah Azza wa Jal innama ja'a min kibalillah agama tak lain yakni tidak ada yang lain kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha ala akul rijal. Tidak dibikin oleh akal manusia. Tidak dibikin oleh hasil musyawarah manusia. Menggagas, bermusyawarah, yusda kita tetapkan aja begini-begini. Itu bukan, Pak. Apalagi kok Islam ini dikatakan hasil dari budaya Arab Justru budaya Arab di waktu itu jahiliyah. Agama Islam datang dengan sebuah syariat yang mengingkari jahiliyah. Kok tiba-tiba muncul ada bahasa agama Islam ini adalah produk Arab. Agama Islam ini terlumuri dengan budaya Arab. Karena itu jangan kita ikuti Islam yang ke Arab- araban Bahasa mereka Arabisasi. La haula wa la quwata illa billah. Agama ini min Allah Azza wa Jal. Datang agama ini di waktu itu jahiliyah kondisinya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi dia akan sebutkan nanti akan kita sebutkan al-adillah tidak pernah menambahi dari hawa nafsu beliau. Apalagi kok terlumuri dengan budaya agama ini bukan hasil budaya. Agama ini min Allah Azza wa Jal. Nabi tidak pernah menyampaikan kecuali yang diwahyukan saja. Maka begitu jahatnya orang-orang yang menuduh bahwa Islam ini adalah hasil produk bangsa Arab sehingga syariatnya adalah berkaitan dengan uh, apa kebudayaan Arab. Nauzubillah min dzalik. Sehingga setelah mengucapkan kalimat itu, mereka pun mengatakan kalau kita ini bangsa Timur Tengah, ah bukan Timur Tengah, Asia Tenggara. Kita ini Nusantara. Dalam berislam jangan ikut-ikutan orang Arab. Nanti kamu akan jadi Wahabi. La haula wala quwata billah. Larinya ke sana. Untuk kemudian setelah itu masuk ke dalam kaum muslimin mulai mana? yang itu budaya dilucuti satu persatu. Mana yang itu berbau-bau wahabi dilucuti satu persatu. Wong Rasul 1400 tahun yang lalu lebih kok dianggap ajarannya mengikuti Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru kemarin abad yang ke-12 atau antar itu. Baru kemarin kok tiba-tiba ada orang yang menuduh Rasul mengikuti Wahabi. Bagaimana mungkin? Ini sabda Rasul, iya sabda Rasul tapi ke Wahabi-Wahabian. Bagaimana mungkin ketawa? Harus ngakak. Tapi nggak usah ngakak pak. Aneh. Harus difahamkan kepada umat alur Islam itu adalah dari Allah 100%. Ilmunya itu dari Allah, bukan ilmunya dari manusia. Ilmunya itu tidak turun kepada sembarangan orang, hanya kepada satu orang, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini untuk membentengi, tidak boleh berarti manusia menambah-nambahi yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam. Wahagalah kaum muslim ini. Dan kemudian dari Rasul menyebar kepada para sahabat dan sahabat dipastikan oleh Allah Azza wa Jal adalah orang-orang yang Allah ridhai menunjukkan bahwa mereka di atas al-haq dan wajib bagi kita mengikuti para sahabat. Ada maghrib? Hmm belum kita baca dalilnya. Insyaallah pada salat maghrib kita akan sampaikan dalil tentang apa yang tadi kami uraikan di atas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.